tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya konco-konco remaja konco-konco panitia yang saya banggakan para bapak, para ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya insyaallah tansah binaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala Dalu menikah, kita pikantuk kanugrahan ingkang ageng kita mendapatkan nikmat yang besar kita dipilih oleh Allah dikumpulkan Allah kita dihimpun Allah di majelis yang mulia majelis yang mubarak majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudatul Jannah taman syurga sebagaimana sabda beliau ma baina baiti wa mimbari raudotun min riadil jannah tempat antara rumahku dan mimbarku kata Rasulullah itu adalah merupakan sebuah taman di antara taman-taman surga. Panggonan antarane dalemku karo mimbarku dawe Kanjeng Nabi iku taman Suwargo. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah? Kengeng nopo panggenan niku kalih Kanjeng Nabi diwastani taman Suwargo. Sebab di tempat itu Rasulullah mendirikan majelis ta'lim. Dan panggonan niku Kanjeng Nabi muru ngaji datang para santri. Maka di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim diono panggonan sing digawe ngaji maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga termasuk tempat ini amino telat saya ulang nanti amin yang kompak di mana ada majelis yang di situ dipakai untuk taklim diono panggonan sing digawe ngaji maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman syurga termasuk tempat ini oh amin amine ngenteni digetak di sini. lantas siapa penghuni dari taman syurga tersebut Yesus ya sedaya jamaah sing ramuh meriki meriki kewabeh dari penghuni taman ini kabeh sing tekon ndek kene masih yang dongsong dongsong ngisor wit-witan kono iku Dan di surga itu yas'alu ba'duhum ba'dha. Ahli surga yang satu dengan yang lain saling sapa. Penduduk swarga siji lan sijine iku takon-takonan. Ketemu tonggone ketemu keluargane, ketemu koncone apa ketemu kenalane sing padha ten swargane niku nggih takon-takonan. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama penduduk surga itu membutuhkan para ulama. Masih ya wajib di swarga kalau zaman saya butuh kiai. Nek apa kok butuh ulama? Gaya apa butuh kiai? Tadi kiai itu tukang bicara dunia tekan swarga. kalau saya ngomong, kiai aturne ten Gusti Allah, kiai. kalau kepingin kerupuk upil." Kerupuk opil swargo, seje karo kerupuk opil ya ini yang kok kondo. Gusti Allah niki yuk kasmirah pengen kerupuk opil ngono. Ternyata ibu bapak dulur-dulur kula sedaya kula sampan butuh ulama, butuh kiai niku butuh namung ten donya mawon. Ngantos ten swarga iku lho butuh butuhno kiai. Makane lek karo kiai sing apik nggih. Hmm, nggih apa? Ngono kiai gak tepak titik ya dirasani ae. Apa kiai gak sombut karo omongane? Lek khotbahe koyo yok-yok om, oh, hmm, kelakuane yo patak warak. Ngajak sedako, ngajak jariah dene dhewe gak tau urun. Biasae ngono ku lambe-lambe kudungan biasae. Ojo <coughs> kathek ngremehno. Kula sampean butuh ulama, butuh kiai, donya akhirat. Tapi takzim dan hormat kita kepada ulama dan kiai kadang-kadang kurang, penghargaan kita kadang-kadang kurang. Urusan nopo yo kula sampean bersentuhan karo ulama, karo kiai. gini apa mboten? Ayo coba di dunia ini ayo dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan di seluruh aspek kehidupan urusan nopo ae sama nu butuh kiai kok gak percaya ibu bapak sampean KTB sanan menunggu yo butuh kiai Kate dulin nang calon besan kok sungkan, akhirnya ngajak kiai gawe dekeng. Gawe weden-wedenan. Oke oh, gaya-gayaan. Calon besan iku ben bangga, oh tibake calon besanku pelek ya karo kiai. gaya-gayaan kok sekalian gaya juru bicara tukang ngomong kiai ini tukang ngomong nang calon besan gak karuan nak kaya omongane ngono ku nek oh, terima gedang sak cengkeh karo unde-unde telu ngono Tujuan hidup ini sesungguhnya adalah mencari ridha Allah. Betul? Tujuannya gesang matus ridha pun Gusti. Apapun yang kita lakukan tujuannya nanti mencari ridha Allah. Dan kalau sampean nggak mungkin dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak kira oleh rahmat kasih sayangnya Allah nih itu legitimasi dari Rasulullah. Kita nggak mungkin dapat cintanya Allah tanpa Rasulullah. Rasulullah itu makhluk yang paling diagungkan Allah, dimuliakan Allah, dikasihi dan paling dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum ذنوبكم wallahu ghafurur rahim Kalau kita ingin dapatkan cinta Allah, maghfirah dan ampunan Allah, mutlak kita harus itba ke Rasulullah. dari akan tindak lampai kanjeng Nah bila itu modal dasarnya adalah mahabbah, cinta ke Rasulullah. Kalau ada udah ada cinta, pasti nanti ada upaya maksimal, ada ikhtiar untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti perilakunya Rasulullah. Lek wis iso ngono, insyaallah kula zaman mangke tergolong ke dalam jumlahnya orang-orang yang disabdakan Rasulullah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah barang siapa yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahku mengikuti perilakuku maka berarti dia sungguh-sungguh mencintai aku untuk mendapatkan cintanya Nabi itu harus menghidupkan sunnahnya Nabi mengikuti perilakunya Nabi itu namanya baru mencintai Nabi. Kalau udah mencintai aku, kata Rasulullah, pasti dia nanti akan bareng-bareng dengan aku menuju ke surga Allah. Bersama Rasulullah di dalam surga Allah. Oh no. Halo. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah sama halnya dicintai Allah. Dibenci Rasulullah, dibenci Allah. Kalau zaman kok iso no Kanjeng Nabi, pasti kalau zaman disenengi karo gusi Allah. mereka Kanjeng Nabi ku paling disayang Allah, paling dicintai Allah, sing paling disayang Allah, sing paling dicintai Allah. Sampean senengno, mesti sampean disenengi Gusti. Saya sering mencontohkan ibu, kalau ibu kepingin disayang mertua, Ibu gak kudu bentino dolen ning omahe mertua nggawa sembarang oleh-oleh gula, kopi, roti, susu, buah-buahan, anggur, apel, jeruk, lengkeng, duren, manggis. Gak kudu, Bu. Wis ta, anake sing sampeyan pek iku sing muten sing apik, sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ngertos mengge anake maratuwa sing sampeyan pek. Eh sing bentino ngeloni sampeyan niku. Iku air ae saya sing apik, ladenono sing apik. Layani dengan pelayanan terbaik. Pasti mertuamu jatuh hati kepadamu. Wah, anak sing ditresnani sampean ramut, sampean ladeni apik. Mertua seneng ketemu sampean sampean diomongi, do, aku matur suwun, do, do, terima kasih. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu." Dulu aku mencintai anakku dengan sepenuh hati. Sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Do, I love you. Lening ning sebalik eh Bu. Mas yo tiap hari datang ke rumah mertua nggawa oleh-oleh macem-macem tapi anak eh sampean lara. No. anak eh gak diramut api, gak dilayani dengan baik ditolak sampean karo maratua. Lha apa mrene-mrene buah sembarang nek ngerayu aku. Anakku kon larakno anakku gak kon rambut sing apik, anakku gak kon ladeni sing apik, kon kate ngerayu aku tak geduga aku dhe mantu koyo dapuramu. Kate mbacek ning omahku kono nami gato. tau. Sampean berusaha mendekat ke Allah, marek nang Gusti Allah. Namanya takorrub. Berusaha DP-DP yang Allah, namine taldoro tapi Kanjeng Nabi sampean no Gusti Allah loro Kanjeng Nabi gak ditakzim, gak dihormat, ditolak sampean karo Gusti Allah. Lapo moro-moro yang aku, marak marak yang aku. lewong kekasihku Muhammad kon no Kekasihku Muhammad gak kon takdim gak kon hormat. Gak kudu nrimo dapuramu. Minggat. Kaget bentak bu nadanya harus seperti itu intonasi namanya masa ono getak kok minggat ya. orang getak yang lembeng terus aman berupaya untuk mendapatkan cintane kanjeng nabi ono moro neng pesariane kanjeng nabi bila perlu ke Madinah Madinatil Munawwarah di bawah kubatil hadroh itu jenengan melambaikan tangan penuh hormat ke Rasulullah assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah anggite terus moro langsung diterima karo Kanjeng Nabi ngono. Hmm, engko dhisik. Lah kok nyimut. Jare Kanjeng Nabi, "Ngapain lu datang-datang ke gua?" Tapi Kanjeng Nabi mboten ngoten bahasane. Iki lak bahasane Kanjeng Anwar Zahid. Lu <laughs> pengertiannya ngono. Ingin dapatkan cintaku, ntar dulu, nanti dulu. Se tak terima penghormatanmu, tapi ono syarate. Iko lo wali-wali kekasihku sing nyebarno agama neng daerahmu para nono dice matur suwun kono. Kamu kenal agama dari beliau-beliau. Kon ngerti Islam, iman teko beliau-beliau. Kenal aku, kenal Allah, jasane beliau. Matur suwun, mana ungkapan terima kasihmu? para nono dice kono, saya tak terima kon kok ngono. Terus jenengan moro di para wali neng Sunan Ngampel kono, guguk-guguk nangis neng kono. Anggite langsung diterima karo Mbah Sunan Ngampel. kok dhisik kok nyimut. jadi Mbah Sunan Ngampel, "Lapo mrene nangis ning kene, no proposal." Iya, proposalmu tak laporno nang Gusti Allah, tapi ono syaratte. Apa iku? iko guru-gurumu, kiai-kiaimu desa ngenalne agama ning awakmu. Ramuten dhisik iko ya apa deloken nasibe. Sarung es ngeper tingkat 17 ya digawe. Kopi harus gak nopo itu delon. Rupane abang kaya ulune garangan. Kok mentolon. Klambi kancinge kari loro papa papat dipincuk nggih peniti. Mana terima kasihmu? Eh mbok nek riyoyo ta pantes-pantes itu kono sarung, tukono klambi wis hati hatine sebagai ungkapan matur suwunmu. Enggak. Hormatmu karo kiaimu. Paham? nyono kiai jangan salaman. Assalamualaikum kiai Tapi ya jangan halus lusan Ning tanganmu ana gerenjeng gerenjen putih sini sini bawa ngono. Enggak, saya teko mudhun dikeruyuk tangan jauh digegem ditekam halus kabeh gak ana apa-apa. Bathi kemeng nganggur ini. Apa goyang guyu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ternyata pemegang kunci utamanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalu niki kula jenengan merengeti Maulid Nabi muga-muga peringatan sing kados ngaten dengan semangat yang luar biasa. Ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Kok gak amin sih? Jadi amin kan ini dikongkon gak mau gak Ayo dungo dan kusi Allah. Oke? Muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi hasil maksud. Nopo mawon ingkang dados hajatipun muga-muga dikabulaken dening Gusti Allah. Nek wonten jamaah sing rawuhten mriki ada masalah, punya problem, persoalan hidup, nopo mawon masalah. Apapun problemnya dan persoalan hidupnya mudah-mudahan Allah memberikan makroja jalan keluar yang terbaik. Mungkin wonten jamaah sing rawatan mriki utawi keluargane nembe nandang gerah, sedang sakit, apapun penyakitnya mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Kami menawi wonten Bapak Ibu para sederek dulur-dulur kula sing rawuh ten mriki tasik gadah cicilan. Kreditan, tunggaan, tanggungan, utang, berapapun nominalnya, piro ae jumlahe, muga-muga Allah gampang nodalane cepet iso nglunasi. Coba banter-banter lek aku. Biasanya semakin banter amine semakin akeh utange. Saya jujur ya, jujur kula ngaji niku sering mengungkap kembali pituah-pituah luhur saking para sepuh biyen nasihat-nasihat saya tak kemas gaya pengajian. Ben aku diarani kuno, gak apa-apa, ancen yo ya kuno. Diarani desa, yo ya ora apa-apa ancen yo ya desa. Desa yo wis, sing penting yo lewari sok. Jembek aku. Anak-anak muda sekarang wis do mulai gak doyan karo wong tua. Keladuk wani kurang dugo Nya saya kalau ke, <clears throat> ke generasi muda sering saya kasih saran, oh josok ninggal no wong tua Wong tua ku malati. Hanya yuk doeling eling lebih-lebih. Ini sekarang udah zaman akhir. Kalau zaman umat akhir zaman. kalau zaman wis urip dan gini zaman yang wis akhir. Kalau kemutan biar enten pujian zaman wis akhir. Si Irani tiyang sepuh sian gue ditambah sarang-sarang Mangke solawatan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alaik يا رفيع يا رفيع wa والدراجي يا رفيع يا رفيع عاشني والدراجي سما سما يا سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا عاش يا رفيع شني راجي يا رفيع شني زمن ويس آخر زمن ويس آخر بومي ين Zaman wes akhir zaman wes akhir bumi neko goyang akale jongkir akale jongkir negarane goncang akale jongkir akale jongkir negarane goncang sareng ya ya لولا الله يا رسول الله يا رفيع عاشا يا رفيع عاشني والدراجي يا رفيع عاشني Zaman wis akhir bumi ne goyang. Bumi sering goyang iku ancen tadi alamatnya zaman wis akhir. Akalin jungkir negarane goncang. Sing no negara goncang mergo ancen akeh menungso sing akali wis podon jungkir, Sing ngerusak negara, sing ngerusak donya niku mboten sinten-sinten menungso. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu memang karena ulah manusianya itu sendiri akeh menungso sing ngakale do ini atine do ini nek wong biyen mastani ya wolak wali ing jaman sing apik dielek-elek sing elek dianggap apik sing bener disalah-salahno sing salah dianggap bener sing mestine tuntunan mung dianggep tontonan sing jane mung tontonan malah didadekno tuntunan sing cilik digedhek-gedhekno sing gedhe dicilik-cilikno sing ora penting dipawenting-pentingno sing penting dianggep ora penting kula takon jenengan jawab salat riyaya niku hukume wajib napa sunah salat subuh hukume sunah napa wajib Dek Karangbong kene jamaahe salat subuh karo jamaahe sholat riyoyo rame pundi? Penting di to kujane? Hah? Nah, mesti bantah. Nah, salat riyoyo rame, wong sholat riyoyo setahun me sepisan, ngono to. Apa perlu diusul no sholat subuh yo ya setahun sepisan ngono? Do malik kepingin suki gak peduli berbagai macam cara ditempuh gak peduli halal haram wes nek perlu renten no duit ngutangi limang juta telung wulan dari limolas juta wonten dek kene wonge omahe nang RT biro, ngutangi dom kok nyaur cagak listrik itu, ngutangi unde unde nyaur bal ya Allah duitnya akeh waya Idul Adha dikokon kurban juga gak gelem senengane dadi panitia. Tapi entek-enteki daging. Dorong dibagi nang fakir miskin, panitia cukup diisi Milih sampel e dagingnya akeh. Akhirnya dagingnya kurang fakir miskin nganti orang uman. Wonten panitia sing ngoten niku? Berarti ndek kene apa akeh. Kalau ada panitia kurban yang seperti itu, sampai dagingnya kurang-kurang fakir miskin gauman, maka panitia kurban seperti itu sangat layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Nanti kekah bareng-bareng. Jian, jarno, wongnya e teko murang morang ya wis. Gak ngurus aku. Gak betah kupingnya keri, jarno mole. Ya Allah, Bumine goyang bumine goyang arane lindu Wong biyen nek ngarani lindu ngono Wong saiki kan rada kemenyek gempa Ayo nah, saya wong saiki kemenyek-kemenyek Biyen nyelokno anak nang wong tua ya pak mak ngono ae Karambong karambong Suami panggil istri yo ya, mama istri bangun suami papa pada padahal umai yang lamongan kuwi Jogo mangkel nang dangan jorok rada kutha titik kawaya, ganti papa mama jan gregetno kok pamit yang bujone kata pengajian pengajiannya mari duhur jam 10 isu nunggu pamit papa Mama nanti habis zuhur berangkat pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja, kan nanti habis zuhur papa mau daud. Mama pesen aja bapak nanti winehnya digelombokkan ya pak Biar besok mama kalau tandur enak Jangan gerget kayak Bumine goyang bumine goyang arane lindu Ganti peng telu wis Adem bansere ya kepengin penampilan nandene wis. Popo wis. Halo bro kamu dari lo istirahat di tempat lo yang ngawal presiden ayo ya apa wong-wong malah gak ngingeti aku, ngingeti banser. Ya? Aku kan juga bisa cemburu sayang. Oke, okay, dilanjut syairane, nggih. Okay? Ampun ten Bu Suwantene rada serah. Wis ngene iki Bu Saleh apa nggih. <coughs> Bumi goyang, bumi goyang arane lindu. Bumi ne goyang, bumi goyang arane lindu. sembah kasembahyang sing yang bakal dibendu sing kasembahyang sing yang bakal dibendu ayo sarang selawat ya Yeah. عاشني والدراجي يا ربي عاش يا ربي عاشني والدراجي Pian-pian lan nuturi ngoten, bumine goyang, arane lindu, sing gak sembahyang bakal dibendung digathuk-gathukno no penenak titen-titenane soalnya biar ngomong dalil sakit bang biar nerang no bab sholat nganggu ayat أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا niku sing didalili dereng nyandak pikirane dikei tembang siiran ngoten niku bumine goyang arane lindu sing gak sembahyang bakal di bendu pintere pinter wong sakniki karo wong biyen nggih mboten Pengalaman wong saniki karo wong biyen nggih mboten? Perekonomian juga lebih makmur orang sekarang. Wong bian pun melarat-melarat. Mangan juga pote arang-arang. Tuku klambi anyar setahun sepisan, pendak riyoyo. Kadang riyoyo gak iso tuku klambi anyar, kepengin ketok anyar yo diwenter. Iki kok mantan-mantan tukang wenter ya. Sogene ya soge-soge wong saiki. Ya wong biyen allah melarat-melarat. Biyen daftar haji gak ada antri, Pak. Ana duit daftar berangkat, malah kuotane kurang-kurang. Saniki wong soge-soge, Jawa Timur aja haji reguler. Jenengan daftar sekarang tahun 2013, berangkatnya tahun 2026. Cuma antri lo telulas tahun. Saking soge sugine wong. Wong biyen melarat-melarat sing kate dipangan meneh apa kadang gak ono sampai kaliren dadi penyakit penyakit wong biyen iku rata-rata kurang mangan Pak heeh mm mangkane biyen duwe keluarga kok loro dituturi dikongkon mangan sing akeh mangan sing akeh ben cepet waras mas yo gak enak-enak titik dipaksa engko lak cepet waras mangano sing akeh kon mangan sing akeh wong kurang mangan Sangi iki duwe keluarga loro, nemen wis megap-megap ngambekan ning ki sing ki. Mulane hmm. nuturi gak dikongkon mangan sing akeh. Mulane to mulane sembarang ojo dibadok kae. Saonoe dunta mangane gering kon. Lonjen penyakit wong saiki iku rata-rata mergo kakehan. Mangan. Nggih mboten? Oh, kowe gak percaya. Biyen niku ana wong lara ya, digawa nang gone mantri, disontek. Mari disontek dikeki obat. No nah, mantri ngekekne obat iki karo nasihati. Obatnya diombe nggih, sing telaten ning unjung, pun ngantos telat. Terus jenengan dahar ngeten sing kathah sae niki. Dahar ngeten sing kathah nggih, dahar ngeten sing kathah nggih. Kongkon mangan sing akeh, ayo. Ancen kurang mangan. Saiki ana wong lara dibawa nang dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa. Dokter meriksa e karo gobek-gobek. Wah wah wah. Kayak resep reteret-reteret-reteret. Resep dikasih sambil nasihatin, obatnya ditubus Diombe sing telaten. Jangan nganti telat ngombe obat. Cok mangan ngene bahaya. Cok dipangan ngene kolesterol. Ngene iki aja dipangan iki diabet. Cok mangan ngene nggak ada kena asam aurat. Jadi eh Yo kate sak huruf iki ora masalah. Nasihatnya sederhana, tapi mergo kekuatan hati yang luar biasa, mancok sampai saat ini, kekuatan. Saya sudah sering sampaikan. Memang Nasihat yang keluar dari hati yang bersih, tulus, ikhlas itu jauh lebih mengena. Luweh mantep, luweh mandi daripada nasihat yang keluar dari hati yang kotor, apalagi penuh kepentingan. Wong ngomong sak omong ibu, Bu. Nek metune tuh hati yang bersih, ikhlas, di rumah nopo genah, mudah difaham. Masuk nengati. Yo Ya senajan omongane kasar yuk gampang difaham. Tapi omong kok keluar dari hati yang penuh kepentingan. Hmm, gak ikhlas. Hambar model, hampa. Kadang di kuping itu keri senajan omongannya walus tapi nyelekit di hati. Makanya omonganku sama rungok no, genah omong enggak. Nek genah berarti aku ya ikhlas. Lek gak genah berarti aku gak ikhlas. Oh lek gak ngono ya kupingmu yang bosok. yang sian sembahyang nggih kadang lek nasihati gawe gawe iku lambang lambang wong biyen seneng selamatan ngono selamatan gawe tumpeng lho ngono iku nek diotak-atik matuk ya tumpengi ngelingno tumpeng tegese limang waktu sing mempeng ngono nek ngelakoni salat limang waktu sing mempeng Ojo nganti telat, ojo nganti pot, ojo nganti pedot apa maneh ditinggalno. Aja dilambangno gawe tumpeng sholat limang waktu sing mempeng Nah, tumpeng ikun dukur lincip ngono diarani buceng. Kuwi maknane nek nyebut sing kenceng. Semangat oleh zikir, nyebut Allah, penuhi hati dengan kebesaran Allah. Sego berkatane kok diwadahi godhong gedang, dibentuk api jenenge takir. Niku asline tazkir pepeling Maknane kula sampean dikon ngakeh-ngakehno di ger ngono. Lah arek nom-nom saiki dipleset-plesetno. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. dokor lincip diarani bauceng ben iso mlebu kudu kenceng. Nek kan terus orang genah kok persepsine. Kowe guyumu kok gak enak model, Lah anjen opo ae lek kenceng mosok ya iso mlebu. melebu nglebokne bolah neng jarum lek gak kenceng ya gak iso mlebu mlebu agama kan kudu sing temenan untuk fisil mikafah totalitas menyeluruh universal lek ndonga ya ihdinas siratal mustaqim ya Allah panjenengan suduhaken kula dalan sing kenceng sing lurus sing lempeng aja nganti menggak-menggok bengkang-bengkong mudah goyah jangan sampai ngono anggitmu apa pikirane Tiang siyane ngoten modele nggih. Tuh gawe manten, omahe kon kayak Janur, Jaan Nur, ngono diotak-atik mato ya. Jaa Pustaka Nur cahyo, Ben padhang jaba jerone zahir batine slamet begya mulya donya akhirate. Ngoten. Engko mantene sing wedok dirias, di make up, ayu terus dilungguhno. Mun lungguhe kemanten ku diarani kuati, ku donga. Kuwade ku artinya mantene ben kuat barang sing gede. Kon pikiranmu aja sing enggak-enggak. Sik ta, sampean kuwi gak ngerti karepku aja mbok angen-angen karepmu dhewe ngono. Pikiranmu seje karo pikiranku. Lho, de mantene ben kuat nampa coba sing gedhe, kuat nampa ujian sing gedhe. Akhire ya kuwade, kuat nampa kanugrahan sing gedhe, kuat nampa kenikmatan sing gedhe. Understand? Ya mau sing guyu apa? wis dorang genah. Ngerti ngono gak sampai sampekno Wa ويهدي إليه man أناب Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah, mengembalikan segalanya kepada Allah. Siapa mereka? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله orang-orang yang beriman beriman itu artinya menyandarkan segalanya kepada Allah Nek bersandar kepada Allah beres. Karena sandaran itu nggak akan pernah hilang. sandaran itu nggak akan pernah hilang. Sampean sendena nopo ae, janji sing mbok sendeni ilang sampeyan katut lenyap sampean. Saman sendena kaya aku niki sendenan kursi, nang kursi dijukuk karo banser, geblak aku. Makanya aja cukup bro. Karena saya bersandar kursi, kalau kursi ini diambil saya jatuh, saya ngeblak. Saman sendenan tembok, temboknya ambruk, saman kata tambruk. Sendenan jabatan, jabatan muntek, sampean katut lenyap sampean. Ayo, sendenan dunyo dunyo muntek, saman katut hilang. Tapi lihat sendenan sing gak iso entek, gak iso mulya sak teruse sampean Apa sing gak iso entek? Apa sing gak iso ilang? Mek situk nggih menika Gusti Allah. Ampun senji janji opo ae di mentok nih nang Gusti Allah beres. Ngerti murid mau pirang persen. Pasrah nih kabeh nang Gusti Allah beres. Nek wis iso ngono, hmm. ngalami urip model yo ya opo, ae, eling Gusti Allah. Santai main urip Iso enjoy. Iya. Ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Nek sendenane nang Allah, dipuja enggak besar kepala, dicaci maki enggak kecil hati, dilem enggak rumangsa wayem, dilok-lokno enggak rumangsa ino, latihan. Mm -mm. Nek kula ngeten iki serodo iso. Rodo lho ya, durung iso temenan. Rodo. Kula niku dilem wis gak tau wayem, biasa, kakean sing ngelem. Umpama kok dilem, hmm. Anwar Zahid dulu lek ngaji gampang dipaham, gamblang. Eh, biasa aku ada bendel ndasku gak biasa. Kok mau dilokno oh, uh, kiai opo kiai ngawur kasar sembarang. Gak susah aku gak rumangsa ino. Biasa gak tak pikir. Apa mana sing ngelokno gak melu nyangoni. Selama saya bener, ini aku salah ya tak jadikan sebagai bahan evaluasi, koreksi diri, introspeksi untuk memperbaiki ngono. Pokoknya sing mantep temenanan dikiri. Lek lebih iso ngono ya Allah. Ketinggal Allah. Nyawang nopo mawon niku ketok Gusti Allah. Nggih. Nyawang srengenge ketinggal Gusti Allah sing nyiptake. Ya Allah, subhanallah, Eleng Allah. Tika udan ya eling Gusti Allah. Ya Allah, ngono. Nyawang nopo ae? akhirnya bener. Tadi nyawang wong itu wahyu niku ketok Gusti Allah. Tadi orang kok terus brengosmu kelotean ngono. Soalnya Eleng Gusti Allah. Nyawang nopo mawon? jadi nyawang duit karo nyawang laran itu padha ae. Wong ketok gusi Allah soalnya nyawang duit orang kadek terus uh kepawingin kepencer ndak nyawang laran gak kadek gila. Padha ae soalnya. Cuma ini ke wangel Bu. Repot, butuh latihan-latihan ekstra. Jujur kula lagi ambak mboten saged. Kula niku nyawang duit ya ketok duit laran ya ketok laran. Ini kula mangke iso ngomong iso nyawang duit karo laran padha ae. Blaen aku ceramah ning ndi disangoni laran karo panitia. Gak iso sih anak wangil. Wis jam 12 kok. gak sampun. Eh zaman kata meloro aku. Saya besok jam 8 jadwalin nang pesuruhan, Sampun wong pun kathah bunyai ngoten kok. Sampun kakean malah mutah sampean. Di Wis niku mawon pesen kula. Kok kelihatannya berat banget akan berpisah dengan aku. Sama Bu sebenarnya kula piyambak nggih ngoten, tapi keranten keterbatasan waktu nggih. Nyun pendonga kula donga dinonga nggih. Sampun kok titik engkas saged mau. Insyaallah kapan-kapan dipun sambung meleh.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 Al afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.